Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syaitan dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain Dunia di Roja TV. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi Siapa yang tak kenal dengan fenomena yang satu ini? Kesurupan atau kerasukan jin acap kali menjadi polemik di tengah masyarakat kita yang heterogen, sehingga sekian persepsi bahkan kontroversi sikap pun meruak dan bermunculan ke permukaan. Ada yang membenarkan, ada pula yang mengingkari. Bahkan ada pula yang menganggapnya perkara dusta dan termasuk kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Agama Islam adalah agama yang sempurna dalam menjelaskan hubungan antara sesama makhluk dan bagaimana mereka berinteraksi dalam kehidupan ini. Kesurupan kerap sekali di kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang mengaku dirinya kesurupan orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada juga yang kesurupan dengan bertingkah layaknya hewan seperti monyet, harimau, ular, dan lain-lain bahkan tak jarang di beberapa tempat umum ada yang mengalami kesurupan massal. Di sekolah, di pabrik-pabrik, dan di tempat-tempat lainnya. Dalam berbagai kasus kehidupan, sering kita saksikan hal-hal aneh yang terjadi, seperti fenomena yang satu ini, fenomena kesurupan, hingga menimbulkan tanda tanya dalam benak kita. Akan tetapi, sangat sedikit orang yang mencari jawaban yang terpercaya dan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang sohiha. Pemirsa, di kesempatan pada malam hari ini, kita akan menguak misteri, meluruskan persepsi tentang fenomena kesurupan. Lalu apakah hakikat kesurupan itu sendiri? Dan benarkah ada kesurupan itu? dan seperti apakah persepsi atau sudut pandang menurut akidah Islam. Oh, kalau saya pribadi sih belum pernah. Belum pernah. Mengalami sih belum, tapi kalau lihat sudah. Ya, saya udah ya gimana ya, waktu tidur tadinya kan gelap, udah gitu kirain saya udah tidur aja gitu, nyenyak katanya banyak orang gitu kata orang-orang katanya saya kesurupan melihat dari yang lain mungkin pernah melihat gitu kalau saya sih pernah lihat kebanyakan yang kesurupan dari nenek neneknya gitu ya dia kadang-kadang menitipkan menitipkan suatu ya bicara gini-gini tapi nggak tahu oh alam saya nggak tahu tuh pernah sih lihat di pabrik teman rekan saya yang kesurupan cuma ya memang ada satu hal yang saya tidak mengerti gitu ya, kan saat dia kesurupan ada suara lain selain suara dia gitu suaranya beda ada yang beda bicara tuh seolah-olah bukan dia yang bicara seperti itu aja nggak ada rasanya paling udah-udahnya sakit-sakit sakit badan maksudnya saya sih dari sisi mata saya mungkin ya kayak orang nggak sadar begitulah ya antara sadar nggak sadar ya gimana menghilang ingatan lah gitu seolah-olah udah sadarnya saya malu sama yang nonton sebenarnya ke, eh, manusia juga sih Ya karena mungkin kalau orang kadang-kadang kan banyak pikiran, suka ngelamun, ya kadang-kadang kan mungkin ya dunia lain juga bisa masuk ke raga kita gitu kan. Nah dengan jikir sih, ya dengan jikir Ya memakai bacaan-bacaan yang dimilikinya. Wah mungkin kalau versi-versi orang yang nggak tahu ya kadang-kadang memanggil dukun gitu kan, gitu infonya. Uh, berdoa gitu ya dari ayat-ayat gitu ya, nggak tahu dari ayat apa-apanya gitu ya. Menghilangkan semacam ada kesurupan kuntilanak, semacam kesurupan dari saudaranya atau neneknya kakeknya itu kita tenangkan uh, tubuh dia dulu kalau memang kita bisa tidak bisa tangani dengan cara kita mungkin ada seorang orang yang tahu caranya seperti apa ya kita misalkan panggil seorang ustadz yang mungkin kalau yang kita tahu di lingkungan kita di sini ada ruya seperti apa di ruyat gitu ya ya mungkin saya akan panggil seorang ustadz yang bisa mengerti supaya menenangkan mengembalikan jiwa dia gitu berbagai macam opini yang ada di masyarakat kita terkuak hingga kita mendengar dan mengetahui bagaimana keyakinan mereka dengan fenomena kesurupan ini. Ada yang mengatakan kesurupan adalah masuknya roh halus dari orang yang sudah meninggal yang hendak menitipkan pesan-pesan tertentu kepada saudaranya atau sanak familinya. Ada pula yang mengatakan kesurupan bisa terjadi karena pikiran yang kosong atau lamunan-lamunan seseorang. Mereka pun meyakini doa-doa tertentu tanpa tuntunan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak jarang mereka memanggil dukun untuk mengobati korban kesurupan. Ada sebuah fenomena yaitu kesurupan. Masuknya jin dalam tubuh manusia. Apa betul jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya betul. Karena ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis ketika Allah menciptakan Nabi Adam ya dengan uh, sangat sempurna dan telah selesai penciptaannya maka iblis pun ya kemudian masuk ke dalam tubuh Adam yang waktu itu belum ditiupkan padanya roh. Ini menunjukkan bahwa iblis ya bisa masuk ke dalam tubuh Nabi Adam. <clears throat> Demikian pula Allah ketika menyebutkan tentang orang yang uh, makan riba. Allah berfirman, "Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Dan orang-orang yang makan riba, tidaklah ia berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang Eh, kerasukan setan kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam di zaman Rasulullah pernah terjadi ada seorang laki-laki yang e, kerasukan setan lalu kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memukul punggungnya sambil berkata berkata ukhruj adu Allah keluarlah kamu hai musuh Allah. Dan Rasul juga bersabda inna syaitan yajri min ibni Adam majrad Setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam ya dalam aliran darahnya. Nah, ini menunjukkan hadis-hadis tersebut ya, bahwa yang namanya kesurupan itu bisa terjadi. Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Yang jelas semua jenis jin bisa. Dan itu terbukti dengan kejadian-kejadian. Ya, saya sendiri pernah melihat ada orang yang kemasukan jin harimau maka perbuatannya seperti harimau persis. Ya. Dan ada lagi yang kemasukan jin yang lainnya sehingga eh, gerak geriknya mirip dengan jin tersebut. Karena demikian pula ya eh, ayat-ayat ayat dan hadis hanya menyebutkan secara mutlak. Maka kita bawakan kepada kemutlakannya dan kita tidak boleh mengkhususkan antara jin dan satu jin kecuali dengan dalil tentunya ya wallahu a'lam. Nah. ada sebuah fenomena eh, kesurupan massal. Apa mungkin itu bisa terjadi? Bisa. Karena bisa jadi ya orang-orang yang ada di situ ternyata orang-orang yang kosong jiwanya dia berzikir kepada Allah. Maka setan bisa saja ya mempercundangi mereka kemudian masuk dalam tubuh-tubuh mereka sehingga mereka pun kemudian terkena atau kesurupan tersebut. Nah ini ya sangat mungkin terjadi karena e, syaitan pun juga jumlahnya banyak. Maka bisa saja ia pun ya bersekongkol dengan para jin yang lain untuk masuk ke dalam tubuh-tubuh manusia. Allah Allah. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengundang jin? <clears throat> ya untuk bisa masuk ke dalam diri kita atau kepada orang lain. Perlu kita ketahui, akhi, bahwa jin itu selalu menginginkan keburukan untuk kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ jin فَزَادُوهُمْ رَهَقًا dan bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin. Fazaduhum rohaqa. Maka jin itu semakin menambah manusia itu kesulitan dan kesusahan. Maka dari itu, ya, mengundang seperti ini jelas e, sangat apa namanya berbahaya untuk kehidupan kita. Karena setan dan jin akan berusaha untuk menyakiti kita. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an supaya kita mengambil setan sebagai musuh? Iya. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh buat kamu maka ambil dia sebagai musuh, bukan sebagai teman. Allah menyuruh kita untuk mengambil setan sebagai musuh kita, bukan sebagai teman kita. Lalu Allah mengatakan Inna yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu menyeru ya hizbnya, kelompoknya supaya mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Na'udzubillah. Maka jangan sekali-kali kita mengundang jin atau setan ya untuk masuk ke dalam tubuh kita atau tubuh orang lain karena itu akan bermudarat dalam kehidupan kita, ya berbahaya untuk kehidupan kita. Allahu a'lam. Lalu bagaimana e, kalau ada orang kesurupan? Bagaimana cara kita mengobatinya? <clears throat> mengobatinya pertama yaitu dengan cara dirukyah. Dahulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat atau dibawa kepada Rasulullah seorang laki-laki yang kesurupan. Maka Rasulullah SAW memukul punggungnya dengan pelepah kurma sambil berkata, Ukhruj adu Allah. Inilah ya, yang Rasulullah lakukan. Ya, adapun yang di zaman sekarang dengan cara ngobrol dengan jin, ya, berbincang-bintang dengan jin, maka banyak ulama menyatakan bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, yang Rasulullah lakukan Rasulullah tidak bincang-bincang tidak ngobrol tapi yang langsung Rasul lakukan dipunggu, dipukul punggungnya ya kemudian sambil dikatakan kepadanya keluar kamu wahai musuh Allah demikian pula bisa kita bacakan surat-surat Al-Quran seperti surat Al-Baqarah sebagai dikatakan oleh para ulama ya, apalagi surat Al-Baqarah itu membuat setan ketakutan sekali ya dan disebutkan dalam hadis Inna syaitan yang yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Kita bacakan ayat kursi, demikian pula juga kita bacakan kul huwallahu ahad tiga kali kul a'udzu birabbil falaq tiga kali kul a'udzu birabbin nas tiga kali sambil kita tiupkan ke seluruh tubuhnya maka syaitan akan kepanasan dan ia akan keluar biidnillah namun ini memang terkadang butuh kepada waktu yang apa namanya cukup panjang sesuai dengan kekuatan orang yang merukiah dan kekuatan setan yang adalah tubuh ya tersebut. Kalau yang merukiahnya lemah, setannya kuat, sulit ya untuk keluar. Tapi kalau yang merukiahnya kuat, ya dari sisi keimanan, keyakinan, ketakwaan, maka insya Allah itu biasanya lebih cepat lagi. Bahkan saking kuat keimanan terkadang setan bisa langsung keluar hanya sebatas ia melihat terompah kakinya saja. Sebenarnya terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu, ia dilaporkan kepada Imam Ahmad ada orang yang kesurupan. Kemudian Imam Ahmad ia mengatakan kepada orang yang melapor itu, bahwa ini sendalku. Bilang ini sendalnya Imam Ahmad. Ia baru melihat sendalnya saja, setan langsung lari terbirit-birit. Itu bisa terjadi karena kekuatan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Lalu bagaimana supaya kita selamat dari gangguan jin? Ini penting sekali. Karena kita sudah tahu bahwa jin dan setan itu ingin sekali e, menyesatkan diri kita. Yang pertama, yang paling penting adalah banyak berzikir dan menjaga zikir. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ya e, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam ber, ber, berkata kepada Bani Israel Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian lima perkara dan mengamalkannya. Di antaranya, alaikum bedzikrillah. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah karena perumpamaannya seperti orang yang dikejar oleh musuh, lalu ia berlindung dalam sebuah benteng yang kuat. Demikian pula ketika kita berzikir, maka kita sedang berlindung dari godaan setan. Ibnu Abbas mengatakan, "Asyaitanu jathimun ala qalbi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam فَإِنْ ذَكَرَ khanas. Kalau ia berzikir kepada Allah, dia menyelinap. Wa in ghafila waswas. Kalau ia lalai, ia pun memberikan waswas. Berarti kita ya jangan sampai lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk senantiasa menjauhkan kesyirikan dan menauhidkan Allah. Karena kesyirikan sebab yang sangat menjadikan seseorang mudah digoda oleh syaitan. Ya karena Allah tidak cinta bahkan benci kepada orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian yang ketiga eh, kita berusaha untuk apa namanya menaati Allah, menjauhi kemaksiatan. Sebab dengan cara itu pun juga menyebabkan kita insya Allah akan terlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Dan jangan lupa sunnah-sunnah Rasul kita amalkan ya ketika kita keluar rumah kita ya ucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah Demikian pun dalam setiap, setiap aktivitas-aktivitas sunnah-sunnah Rasul berupa zikir dan doa itu jangan dilupakan karena itu semua adalah hakikatnya perlindungan diri kita dari godaan setan terutama zikir pagi dan petang.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 Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat juga keimanan kita untuk membentengi dari musuh kita dan penggoda kita, yaitu syaitan. Kesurupan biasanya terjadi kepada orang-orang yang jauh dari ketaatan dan jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hingga jin jahat pun datang merasuki tubuh manusia. Pemirsa, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan agar senantiasa kita dibentengi dari godaan-godaan setan. Saya Abu Sahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia, di Roja TV. saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.